Alhamdulillah pada malam yang penuh dengan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini rahmat zahir yaitu hujan dan jajan rahmat batin insyaallah kita juga pasti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin sedikit ingin mengingatkan kepada diri kita sendiri sebagai seorang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak lama lagi kita akan habis memasuki tahun baru Hijriyah atau juga tahun baru Masehi maka di situ hakikatnya semestinya bagi seorang mukmin untuk selalu muhasabah untuk selalu meneliti diri kita sendiri apa yang telah kita perbuat tahun kemarin dan untuk apa niat ataupun yang kita niatkan untuk kehidupan tahun depan tapi semuanya nggih pasti dibarengi lek kapan kula kali panjenengan disukani umur panjang Eh, niat-niat tok tapi mati nggih mboten gunane. Mugi-mugi barokah Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah kempal kali para ulama, barokah silaturahim niki mugi-mugi pun sakit kula kali panjenengan diparingi rizki panjang umur, sehat walafiat angsal taufik sanging Allah Subhanahu wa taala fi taatillah amin amin ya rabbal alamin menawi mengingat tahun-tahun yang telah lewat kepada kita di bulan Desember ataupun di akhir tahun banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa kepada kita. Khususnya di Indonesia. Berapa banyak bencana yang menimpa kepada negara ini. Cuma hanya kita kurang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bahwa kejadian di tahun 2004 tsunami menghancurkan Aceh. Di Padang gempa, di situ gempa, angin puting beliung, di mana-mana semuanya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah tidak mampu ngelih bencana dari Aceh ke sini? Gelem sampean. Mboten boron. Semuanya Pasti Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana bala kepada orang-orang mukminin ini adalah pasti ada sebabnya. Dan muaranya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan kebinasaan, kehancuran di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan, sebabnya cuma satu, gara-gara ulah manusia itu sendiri. Gara-gara maksiatnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi liyuziqahum ba'dallazi amilu supaya Allah memberikan atau supaya mereka mencicipi sebagian yang mereka amalkan tsunami yang menghabiskan 200 ribu jiwa niku nggih mek mencicipi niku dereng kata padang yang begitu banyak korban tasik liyudhiqahum ba'dalladzi amilu mencicipi hakikatnya balasannya Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat nggih sampean bayangno Dunia niki kadang sampeyan seneng, kadang sampeyan susah. Ngene mboten? Mboten wonten teng dunia niki seneng tok, mboten wonten. Pasti wonten susah, pasti wonten problem, pasti wonten urusan utange durung mari. Nggih. Diombreng-ombreng ambek bojo, macem-macem. Pasti. Namun besok di akhirat ada tempat suka senang murni boten-boten susah iblas ada tempat susah murni tidak ada senangnya sama sekali ya. maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya fil jannah hakikatnya di surga kita di dunia ini dengan hadir majelis ta'lim, dengan hadir majelis solawatan kayak ngenten iki ati tentrem, enak uripe, rizkine lancar. Niku cuma sebagian saja balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikate binjing teng mriku. Sebaliknya, orang yang durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala, uripe boten enak. Maka utange diuber-uber ambek wong sing duwe utang. Uripe wonten enak. Niku mek sebagian siksaan yang diberikan Allah kepada umat manusia jikalau berdurhaka kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Minjing hakikate teng neraka naudzubillah min dalik. Maka para muslimin muslimat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala solusi untuk menanggulangi bencana Baik itu bencana alam atau bencana yang ada pada diri kita Bencana akidah hati hati Hati, hati ini menyeleweng dari akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cuma satu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun cuma ada dua solusi kalau memang kita ingin selamat dari bencana adalah satu Allah tidak akan menyiksa sebuah kaum jikalau Nabi Muhammad engkau di situ dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa sebuah umat manusia jikalau mereka selalu bertobat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita hidupkan solawatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung kita, di rumah-rumah kita, di anak-anak kita, kita tanamkan kepada anak kita idola bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah idola yang paling benar. Alimu auladakum salas. Ajarkan kepada anak kalian tiga hal. Yang pertama mahabbatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tanamkan kepada anak kita mulai kecil gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatnya Rasulullah kepada umat ini bagaimana? Sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Sehingga tertanam kepada jiwa anak-anak kita cinta dan mengidolakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang diidolakan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hati anak kita ada Nabi Muhammad, niscaya wa maka nallahu Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jikalau anak kita sudah mengenal Rasulullah, rumah kita sudah tersinari dengan cahayanya Rasulullah, dengan solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kampung kita, masjid-masjid kita, maka tidak mungkin wa maka nallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa sebuah kaum jikalau di situ ada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita adalah wa mahabbata ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahabbah cinta kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah di kota Batu ini ada Habib Ana Jamal, ada Habib Husin Al Haddad. Semoga barokahnya keduanya menyinari seluruh orang-orang Batu. Ya. Sampean mau sedibak nggih. Tang ku niku wasafi nun lin najati ida khifta min tufana min kulli ada. Ahlu bete Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diumpamakan seperti safinatu Nuh. Diumpamakan seperti perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam man rokibah naja. Orang yang mengikutinya pasti akan selamat dan orang yang tertinggal pasti akan tenggelam. naudzubillah min dzalik. Sebab ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disucikan oleh Allah. Teng Al-Qur'an innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merupakan darah dagingnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi kita untuk menghormati, untuk mencintai, untuk mentazimi dan untuk mentaati seluruh perintah-perintahnya. Sehingga nopo ose kok sing digawe contoh ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya mboten wonten menungso sing luwih mulya ketimbang keluargai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten tah tiyang sing sak sugene ya apa? Eh, bendina sedekah 800 roti. Wonten tah? Tidak ada tapi ada seorang ahlu baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Syekh Abu Bakar bin Salim setiap harinya tidak kurang sodakoh 800 roti sampai 1000 roti setiap hari Kau yang tidak kenal fakir belas karom lomani luar biasa ada enggak orang yang sudah layak dan berhak dan 100% didukung oleh rakyatnya untuk jadi presiden terus lengser ke Prabon wonten ta Tidak ada tapi cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tidak ambil pusing wis pemerintahan tak kekno sing penting umat muslimin selamat pikirane tentang kedamaian umat muslimin Itulah hatinya mereka ahlu baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nyuntuh urusan duniawi teng meriko, teng ahlu baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan akhirat kalau memang kita ingin mencontoh bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat, sik wudhu niku mawon bu nge, pak pun pucet kabeh ditanggleti ditanya oleh muridnya ada apa wahai ya Sayyidina Ali Zainal Abidin kok engkau pucat seperti ini beliau menjawab ilaman atau wajah saya ini mau menghadap ke siapa itu loh ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malamnya tidak kurang dari seribu rokaat sholat sunnahnya. Ada enggak? Pernah enggak kita? Ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau tidak kurang dari 100 kakak dinafkahi secara sodakosir. Beliau sendiri yang mengangkat berasnya. Beliau sendiri yang mengangkat apa gandumnya diletakkan di rumahnya fulan, diletakkan di rumahnya fulan sampai penduduk Medinah waktu itu tidak mengenal sodakoh rahasia kecuali setelah perginya meninggalnya Sayyidina Ali dan al Abidin. Bahkan termasuk keluarga yang dinafkahi oleh beliau adalah orang-orang yang punya andil membunuh ayahnya, membunuh saudaranya, membunuh anak kerabatnya. Mboten nonton dendam ahlu bait Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya itu membangun mujtama' membangun masyarakat. Meskipun ada orang keluarga, orang yang membunuh keluarganya, tetap dinafkoi Mboten nonton dendam. Niku sifate asifati ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu mengubah sebuah syair, beliau mengatakan, "Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun Hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah. Kafakum an qadi an azimi qadri qadrikum innakum man lam yu, man lam yusalli alaikum la salatalah. Kata Sayyidina Imam Syafi'i nggih, imam kita semuanya, Beliau mengatakan, "Hai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai kalian adalah hukumnya wajib dan dinas di dalam Al-Qur'anul Karim." Cukup sebagai keagungan kalian semuanya bahwa sesungguhnya jikalau ada orang yang tahiyat akhir tidak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim orang yang membaca sholawat kepada kalian batal sholat ini bagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan kepada kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk selalu menghormati dan mencintai keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dan mendekat kepada ahli warisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menawi niku alhamdulillah sudah dibuka madrasah diniyah kesempatan bagi kita semuanya untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita, generasi kita sebagai orang-orang yang kental kepada Rasulullah. Kesempatan besar. Jangan sampai kita lari dari ilmu. Jangan sampai kita lari dari para ulama, para habaib. Sangat rugi dan celaka. Naudzubillah min dzalik. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Besok zamannya Rasulullah pernah bersabda Rasulullah di zaman nanti ada golongan umatku yang lari dari para ulama, tidak mau ilmu, tidak mau para ulama benci majelis talim, benci majelis zikir, kalau memang seperti ini, Allah fayabtaliyahumullah bisalas baliyat. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balak kepada mereka tiga balak. Yang pertama, ayyakhudahullahu al-barakah fi kasbihim. Allah akan mengambil barokah dari hasil jerih payahnya. Dari hasil kerjanya ndak onok barokah. Sak mangke napa namene UMK nggih. UMK ya e akeh sing memundak kabeh sak juta piro bayarane wong piro. Tapi kalau memang tidak diletakkan barokah di hasil kerjanya mereka, tidak cukup. Akhirnya korupsi, akhirnya ngendit duit wong. Akhirnya tomak nang kono gini. Rakus ke sana kemari bayarannya rong juta, tidak ada barokahnya sama sekali karena jauh dari ulama. Kenapa? Ya karena kerjanya tidak ada ilmu agama. Tidak peduli mana itu yang masuk, halal atau haram, tidak tahu mana hukum riba, mana hukum jual beli yang sah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan barokah di hasil jerih payahnya tersebut. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut barokah dari maishahnya dari hasil kerjanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balak kepada orang yang jauh dari majelis zikir, orang yang tidak mau, orang yang membenci majelis taklim, membenci para ulama, fayusallitahumullahu taala sultanan doliman alaihim. Allah Subhanahu wa taala akan eh, memberikan mem menguasakan kepada orang-orang semacam itu penguasa yang boleh, Eh, penguasa yang suka menindas rakyat. Eh? Niki cobaan insya Allah dua-duanya ini sudah terlihat di zaman-zaman sekarang ini. Berapa banyak orang yang jauh dari ulama, orang yang jauh dari para habaib, ya seperti ini. Urusan duniawinya sangat kacau sama sekali. Yang terakhir, na'udzubillah min dalik, orang yang jauh dari ilmu, orang yang jauh dari para ulama, para habaib, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balak, wa yakhruja minat dunya ghairi iman mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman. Naudzubillah min dzalik. Monggo kesempatan bagi rak, bagi warga Batu sekitarnya, anak-anak kita Jangan sampai kita cuma memberikan nafkah dohir saja kepada anak kita. Naudzubillah min dzalik nanti di akhirat akan menjadi musuh bagi orang-orang tua kita al akhilla ba'duhum li ba'din adu para kekasih yang ada di dunia suami istri yang saling mengasihani anak bapak yang saling mengasihani nanti di akhirat ba'duhum li ba'din adu satu sama yang lain adalah musuh saling tuntut-tuntut maka jangan sampai kita menghabiskan uang nafkah dohir kepada anak kita tapi anak kita tidak pernah kita suruh, tidak pernah kita paksa untuk mencicipi ilmu ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nih, monggo di akhir tahun tulah hijjah niki hakikote kita semuanya ini tidak tambah umur nih. Kita hakikote adalah kurang umure. Lah iya, kurang umur kok dirayakan gitu niup trompetan, greng-grengan. Padahal hakikatnya umurnya ku kurang. Nah. maka jangan sampai biasane nggih, biasane pas waktu tahun baruan iku naudzubillah min dzalik maksiati. maksiateng eh, Maksiat Allah Subhanahu wa taala luar biasa anak-anak muda kita. Generasi muda kita luar biasa. Maka monggo dijogo anak kula kali panjenengan wekdal malam tahun baru. Lah isok malam tahun baru nang kuburane bapak ibu ae. Gak usah sepeda montoran trompetan-trompetan. Malam tahun baru nang kuburan maca Yasin tobat teng Allah Subhanahu wa taala. Napa mboten eling critani tsunami waktu Aceh. Teng Aceh. Maksiat teng Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dintekno kali Allah mek 10 menit. Tsunami mek 10 menit mek entek 200 ribu orang jiwa dintekno kabeh. Subhanallah. Kita tidak ingin itu terjadi di kota-kota kita dan kepada kota-kotanya muslimin semuanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan zahir, perlindungan batin, perlindungan kepada keluarga kita, perlindungan kepada kepada komunitas kita, kepada masyarakat kita. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk uh, untuk membaca doa akhir tahun nggih. Amalane para kiai-kiai, amalane tiang-tiang ahli sunnah wal jamaah, tiang NU NO, mboten lali akhir tahun membaca doa akhir tahun dan ketika ba'dal maghrib membaca doa awal tahun yang mana faedahnya dari para membaca doa ini adalah untuk khifid untuk penjagaan kepada kita dari was-wasnya syaitan atau godaannya dunia yang lain yang mana kita tidak ada pertolongan sama sekali kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi semuanya ini kecuali kita punya Allah Subhanahu wa taala dan kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.